Baik di halaman 34 hukum mad. Kemarin di halaman 33 kita sudah membahas. Di halaman 33 sudah kita bahas secara gamblang bahwa hukum mad bacaan panjang itu ada dua. Ada mad tobi'i, ada mad far'i. Dan huruf pemanjang itu tiga. Ada alif, ada waw, ada iya. Mad tobi'i, apa itu? Bacaan panjang yang panjangnya tobi'i, biasa-biasa saja. Dikatakan juga orang yang punya tabiat bacanya tidak akan kepanjangan. Dari mad ini ada mad far'i. Ada yang membagi 13 cabang, ada yang lagi 14. Pengembangan dari mad tobi'i dari mad asli ini. Nah, di halaman 34 hukum mad. Mad mad ialah memanjangkan bunyi sesuatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad. Nah, untuk mudahnya memahami halaman 34 ini, bacaan panjang kapan dibaca panjang, kalau ada jodohnya, kalau ada pemasangan, ada pasangannya. Kalau berbaris fathah, baris di atas, dipanjangkan dengan alif. Kalau berbaris domah, dipanjangkan dengan waw mati. Kalau berbaris kasroh, dipanjangkan dengan ya mati. Itulah mat tobi'i. Mat tobi'i adalah setiap huruf berbaris fathah dengan alif. Berbaris kasroh dengan ya mati. Berbaris domah dengan waw mati. Berbaris fathah dengan alif Mana bata berbaris domah dengan waw mati. Mana butusu berbaris kasroh dengan ya mati. Mana bitiki. Itu di halaman 34 yang tengah. Itulah matobi'i. Jadi terjadi panjang, terjadi mad kalau pasangan, kalau jodohnya. Kalau tidak pasangan bukan mad tapi nanti huruf lin. Kalau dia huruf berbaris fatahnya dengan waw mati atau berbaris fathah dengan ya mati itu tidak dibaca panjang bukan mad tapi lain huruf lin itulah yang dalam bahasa Indonesia sama seperti diptong a dengan i jadi ai a dan u jadi au sedangkan yang jadi panjang kalau a ditambah a jadi a i ditambah i jadi i u ditambah u jadi u itulah mad tabi'i nah tetapi ada syaratnya mad tabi'i ini tetap dalam posisi matobi selama tidak ketemu tiga hal. Pertama tidak ketemu Hamzah, ketemu Hamzah atau ketemu Alif. Karena kalau matobi bertemu Hamzah satu kalimat jadilah mad wajib mutasil. Nanti bisa kita lihat halaman 38 nomor 1. Karena kalau matobinya ketemu Hamzah di lain kalimat atau matobi ketemu Alif itu jadilah mad jaiz mutasil. Atau matobi'inya tidak bertemu huruf bertasid, Karena kalau matobi ketemu huruf bertasid yang di atasnya ada alis, ada selendang, matobi'inya jadi madlaji musakol kalimi. Bisa dilihat halaman 40 nomor 6. Bisa juga matobi tidak dibaca panjang kalau ketemu huruf bertasid Apabila nanti setelah matobi ketemu huruf bertasid tidak ada alis panjangnya, tidak ada selendangnya. Dari segi makna memiliki dua arti. Matobi'i juga tetap dalam posisi matobi'i selama dia tidak bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan. Kalau matobi'inya bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan, tidak jadi matobi'i lagi, tapi jadilah mad adli sukun. Bisa dilihat itu halaman 34 ABC. Jadi matobi itu apa? Bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjang? Ada tiga. Apa? Alif, waw, iya. Kapan terjadi panjang? Kapan dibaca panjang? Kalau ketemu pasangan jodohnya. Jodohnya baris patah dengan alif. Jodohnya baris kasroh, baris di bawah dengan ya mati. Jodohnya domah dengan waw mati. Selama matobi itu tidak ketemu empat hal. Atau di sini tiga hal karena yang nomor satunya dua Pertama, matobinya tidak ketemu hamzah. Kalau matobi bertemu hamzah satu kalimat, jadilah mad wajib mutasil halaman 38 nomor 1. Karena kalau matobi ketemu hamzah di lain kalimat, atau matobi ketemu alif halaman halaman 38 nomor 2, jadilah mad jaiz munfasil. Tidak jadi matobi lagi. Atau matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Kalau matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan, Jadilah mad arili sukun itulah halaman 38 nomor 3. Atau matobinya ketemu huruf bertasid Kalau matobinya ketemu huruf bertasid dan di atas uh, matobinya ada alis panjang, maka matobinya tidak jadi matobi lagi, tadi tapi jadi mad lazim musakol kalimi. Tapi jadi mad lazim musakol kalimi. Jadi matobi tetap dalam posisi matobi selama tidak ketemu empat hal tadi. Kalau matobinya ketemu hamzah jadi mad wajib mutasil. Kalau matobi ketemu hamzah di lain kalimat atau ketemu alif jadi mad jaiz munfasil. Kalau matobinya ketemu huruf bertasid, jadi mad lajim musakol kalimi. Kalau matobi ketemu satu huruf hidup jika dihentikan berhenti membacanya jadi mad arid disukun. Begitu juga nanti matobi itu tidak dibaca panjang. Ini di buku ini tidak ada. Itu hanya ada dalam penelitian, dalam kebersamaan di majelis talim tadi kayu manis. Matobi itu pun tidak dibaca panjang kalau lima hal. Satu matobi ketemu alif lam komariah. Kedua matobi ketemu alif lam samsiah. Ketiga matobi ketemu lafad Allah. Keempat nya ketemu huruf bertasid kelima ketemu huruf mati. Nah, matobi kalau ketemu lima hal ini pun tidak dibaca panjang. Kalau matobi ketemu empat hal, tadi matobi berubah panjang, berubah nama. Matobi ketemu hamzah jadi mad wajib mutasil. Matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Atau matobi ketemu alif jadi mad jaiz mutasil. Matobi ketemu huruf bertasir jadi mad lajim musakol kalimi matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid sukun. Begitu juga matobi-nya tidak dibaca panjang kalau lima hal. Satu matobi ketemu alif lam komariah. Kedua matobi ketemu alif lam syamsiah. Ketiga matobi ketemu lafad Allah. Keempat matobi ketemu huruf mati kelima ketemu huruf bertasid, Huruf bertasid dengan catatan tidak ada alisnya. Dalam Quran kalau ada alisnya justru itu yang jadi madlaji musakol ini. Kalau matobi ketemu lima hal itu juga tidak dibaca panjang. Jadi lawannya, matobi ketemu empat hal jadi berubah nama berubah panjang. Tetapi matobi ketemu lima hal tidak berubah nama tapi tidak dibaca panjang. <laughs> Gitu ya, analisa kita. Matobi yang tidak dibaca panjang pun bisa disingkat. Matobi tidak dibaca panjang kalau dua hal. Kalau ketemu sukun dan ketemu tasid. Ketemu sukun apa? Alif lam komariah, huruf mati kan huruf bersukun. Huruf yang ada tanda matinya. Kemudian matobi tidak dibaca panjang kalau ketemu huruf yang ada tasidnya. Yang ada tasidnya alif lam samsiah, lafad Allah ya huruf bertasid. Atau nanti alladhi ya isim-isim isyarah. Eh, itu. Itulah kajian halaman 34. 34, 35 itu penjelasan tentang berapa panjangnya matobi satu alif. Dua ketukan ibarat dalam irama birama dua ketukan. Tetapi di halaman 36 ada ketentuan-ketentuan matobi ini kecuali bila diwakafkan. Nah, ya, di sana ada di halaman 36 lan nad'uwa jika dihentikan menjadi lan nad'uwa, tidak dibaca panjang. Gitu ya. Liar bua mesti dibacanya liar bua. Litat lua mesti dibacanya liar litat lua wa nabluwa wa nabluwa. Liyabluwa, liyabluwa. Itu. Sebab alif yang ada pada kalimat dua, tiga, empat, lima, enam tersebut bukanlah untuk mad, tetapi untuk menyatakan bahwa waw di sana adalah berbaris fathah. Bukan sebagai mad tabii Itu ada di surah Al-Kahfi, surah Ar-Rum, surah Ar-Ra'd, surah Al-Muhammad, surah mm, Muhammad 31, surat Muhammad ayat 4. Ya. Itu di halaman 36 buku wajib kita. Kemudian demikian pula mesti dibaca pendek menurut kiroat hafes. Ya, mana salasila dibaca salasila itu ya atau juga kawariro kawariro itu kawariro juga harus dibaca pendek tetapi menurut kiroat yang lain kisah kisah ini kawariron itu ya kawariro atau salasila tetap nah, Kemudian antabu'a dibaca antabu'a. Azanuna dibaca azanuna. Ar-rasula dibaca ar-rasula. As-sabila dibaca as-sabila. Tidak dibaca panjang, tidak dibaca pantobi'i. Ini surah An-Nazm ayat 51, surah Hud ayat 68, surah Furqan di ayat 38 dan surah Al-Ankabut ayat 38. Yaitu kata samuda dibaca samuda. Dan menurut Warashi, Samuda dibaca Samudan. Kata-kata al-mala'i, al-mala'u, al-mala'a dibaca al-mala'i. Al-mala'u, al-mala'a. Ini laknya tidak dibaca panjang. Jadi bukan al-mala'i, enggak. Al-mala'i, al-mala'u. Laknya dibaca pendek. Kenapa? Karena alif yang terletak di situ bukanlah untuk mad, tetapi alif tempat hamzah. Dan pada sebagian cetakan, hamjah tersebut ditulis di atas di bawah alif. Ya, di atas alif atau di bawah alif. Begitu juga kata ulaika dan uli tidak dibaca panjang. Ya, ulaika lahuda mirrabi. U-nya karena waw yang terdapat di situ bukan untuk mad, bukan untuk pemanjang. Tetapi sebagai tanda bahwa hamjah tersebut, bahwa hamjah di situ adalah berbaris domah. Di surat Al-Baqarah nanti lihat. Tapi jangan keliru, di cetakan Indonesia, di atas wawunya itu ada sukunnya. U, uli. Itu yang ya seperti ini, di cetakan Indonesia kalau di atas wawu ada sukunnya dibaca panjang. Nah, kalau di atas wawunya nggak ada sukunnya justru dibaca pendek. Lihat di surat Al-Baqarah. Jadi ini ini halaman 37 nomor 15 ini, kalau bentuk seperti ini tidak tepat. Coba aja lihat di cetakan timur, di cetakan timur tengah, baru seperti ini. Jadi ini kalau berbicara halaman 15 harus ditambahkan. Kalau di atas wawunya ada sukunnya, itu dibaca pendek. ya. Kalau cetakan timur tengah. Sedangkan di atas wawunya tidak ada sukunnya, tidak ada bulatnya, itu yang dibaca panjang. Kalau cetakan timur tengah. Sebaliknya kalau cetakan Indonesia, kalau di atas wawunya ada sukunnya itu yang panjang. Yang di atas wawunya kosong, tidak ada bulatnya, tidak ada sukunnya, itu yang pendek. Coba lihat perbandingan. Kita sudah belajar perbandingan antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Jadi silakan nanti datang ke Talim, sudah saya fotokopikan, bahkan bisa lihat di komputernya ya. Perbedaan spesifikasi cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Jadi di halaman 37 nomor 15 ini kurang tepat ini kalau tidak dipakai ditambahkan cetakan. Gitu. Jadi di halaman 15 ini, di halaman 37 nomor 15 ini harus ditambahkan. Format seperti ini adalah pengungkapan untuk cetakan Timur Tengah. Karena cetakan Indonesia sebaliknya. Kalau di atas wawunya tidak ada apa-apa, itu yang pendek. Kalau di atas wawunya ada sukunnya, itu yang panjang. Nah, kata-kata ulaika dan uli tidak dibaca panjang u-nya. Kenapa? Karena waw yang terdapat di situ bukan untuk mad, tetapi sebagai tanda bahwa hamzah di situ hamzahnya berbaris domah. Demikian pula u daripada kata liuli. Liulil albab jangan liulil, liulil gitu. Dibacanya tidak tahqiq, tidak jelas berbunyi u, tetapi dibaca liuli. Liulil gitu kan. Liulil. Jangan liu, liulil gitu ya. Nah, gitu di halaman 37. Tapi ini harus digarisbawahi dikasih catatan halaman 15, halaman 37, nomor 15. Ini menurut versi cetakan Timur Tengah. Versi cetakan Indonesia nanti sebaliknya. Nah, di halaman 38 tentang mad far'i. Tadi kan mad itu dibagi dua. Ada mad tobi'i, ada mad far'i. Ada yang kantor pusat, ada kantor cabang. Ada pemerintahan pusat Jakarta, ada cabang-cabang provinsi-provinsi kan begitu. Nah, mad far'i ini ibarat provinsi-provinsi itu. Jadi dari pengembangan mad ini, cabang-cabang dari mad far'i ini 13. Ada yang menyatakan 14, ada yang menyatakan 15. Itu-itu saja sih. Di halaman 38 nomor 1 yang dimaksud dengan mad wajib mutasil adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat. Satu kata ya kalau bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Indonesia adalah kalimat dalam bahasa Arab. Jadi mad wajib mutasil mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimat. Di cetakan Indonesia tidak pakai satu kalimat juga sudah benar. Karena di cetakan Indonesia jelas. Madu wajib mutasil matobi ketemu hamzah. Di atas eh, matobinya ada alisnya. Sedangkan nomor duanya halaman 38 nomor 2. Majaiz pasil matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Kenapa di lain kalimat? Karena nanti dalam cetakan Timur Tengah jelas. Setelah matobi ada alif, di atas alifnya ada hamzahnya. Karena memang itu bukan alif tapi hamzah. Tetapi di cetakan Indonesia mah mudah. Mad jaiz munfasil, matobi ketemu alif. Sudah begitu. Di atas matobinya ada Alif lebih tipis ketimbang mad mutasil. Jadi kemarin yang bertanya, apa perbedaan mad mutasil dan mad jaiz Bedanya adalah kalau mad wajib mutasil, matobinya ketemu hamzah satu kalimat. Kalau mad jaiz munfasil, matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Itu versi timur tengah yang benar. Tapi versi cetakan Indonesia gampang. Madwajib wajib mutasil, matobi ketemu hamzah Majaiz munfasil matobi ketemu alif. Itu perbedaannya. Sama-sama di atasnya ada alis. Hanya bedanya kalau mad wajib mutasil alisnya lebih tebal. Mad jaiz munfasil alisnya lebih tipis. Segi bedanya mad wajib mutasil panjangnya wajib harus 5. Sedangkan mad jaiz 2 sampai 5. Berarti boleh kurang panjangnya. Boleh 2 harokat, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Sedangkan nomor 3 adalah mad arid lis sukun. Mad ar disukun matobi'i juga dasarnya kan tadi itu. Matobi itu huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Dengan catatan tidak ketemu empat hal. Kalau ketemu hamzah matobinya bukan matobi lagi tapi mad wajib mutasil. Matobinya ketemu Hamzah di lain kalimat atau matobi ketemu alif di cetakan Indonesia bukan matobi lagi tapi mad jaiz menfasil. Matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan jika berhenti membacanya bukan matobi lagi tapi jadi mad ari sukun. Begitu juga nanti matobi ketemu huruf bertasjid bukan matobi lagi tapi mad lajim musakol kalimi. Di halaman 38 nomor 3, mad arid li sukun adalah matobi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Panjangnya 2 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Sedangkan mad badal, mad badal itu mad yang terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak terlentang. Di cetakan Indonesia mudah, mad badal adalah baris berdiri adanya di alif di awal. Bisa baris berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Ya, jadi mad badal bukan hanya A saja tapi bisa I, bisa jadi U. Itu. Badal itu sendiri adalah pengganti. Dua hamzah jadi satu. Asalnya a damu Orang Arab kesulitan membaca seperti itu. a mana Jadi a damu jadi a damu a mana jadi a mana Tetapi nanti bukan hanya A saja. Ya. Setiap mad yang didahului oleh hamzah yang terdapat pada awal suku kata seperti utu imanun dan adamu ini ini juga mad bada. Karena menurut ilmu sorob baris yang tegak terlentang pada adamu ya dan waw pada imanun dan utu adalah badal pengganti daripada hamzah yang dibuang. Asalnya utu jadi utu, imanun jadi imanun, adamu jadi adamu. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk seluruhnya. Karena kata-kata uhiya bukanlah berasal dari uhiya. Bingung kan? Ya, yang penting ada baris berdiri di awal, di alif mad badal. Ah, bingung badal apa mad asli apa-apa. Pokoknya ada yang baris berdiri dibaca panjang satu alif. Bukan mad badal kalau berdirinya selain di alif dan di hadomir. Misalnya, pokoknya setiap baris berdiri di cetakan Indonesia selain di alif dan di hadomir itulah mad asli. Mana? Jannatun di halaman 39 paling bawah. Jannatun baris berdiri adanya di nun itu bukan mad badal. Bukan mad silah kosiroh, tapi itu mad asli. Maliki itu juga mad asli. Zalika itu juga mad asli. Nanti kajian secara menyeluruh dibahas tentang perbedaan spesifikasi antara mad badal, mad asli, ya, dan mad silah kosiroh. Masing-masing sama, uh, ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama baris berdirinya. Sedangkan halaman 40 nomor 5 adalah mad iwad. Mad iwad lebih mudah. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Itulah mad iwad. Panjangnya berapa? Satu alif. Satu alif atau dua harokat, dua ketukan. Aliman jika dihentikan alima. Hakiman, hakima. Rohiman, rohima tapi tidak terjadi pada tak marbutoh. Tak marbutoh tuh bentuknya kayak hat, tapi ada titiknya dua. Kalau pada tak marbutoh, dua baris di, tidak dibaca satu, tapi dua barisnya menjadi menjadi sukun. solatan jika dihentikan jadi solah, rahmatan jadi rohmah. Itu gambaran secara utuh, secara menyeluruh tentang tajwid. Besok kita teruskan kembali halaman 40 nomor 6-nya ya. Madlaji Musakwal Kalimi matobi ketemu huruf yang bertasid. Mad lazim kalimi matobi ketemu huruf Insya Allah, Ibu dan Bapak nanti kalau sudah selesai rekaman ini, saya perbanyak kasetnya, saya perbanyak sirinya. Silahkan perbanyak kembali, bagi-bagi. Kita ingin memberikan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Agar kita semua bisa membaca Al-Quran, bisa tajwidnya, bisa memahami Quran melalui indeks Quran. Insya Allah kita akan benar-benar belajar bukan kata orang tapi memang kita jelas kita tahu sumbernya dari mana. Ini hadisnya, ini dalilnya, ini Qur'annya. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Ibu dan Bapak yang memiliki waktu hari Rabu, insya Allah saya ada di Masjid Al-Fauzin ya. Eh, di Pesona Depok, di depan Masjid AA. AA Gimnya di situ ya, insya Allah. Hari Rabu pagi dari jam 9 sampai jam 12. Jumatnya di Jalan Kartini 58. Terima kasih atas kebersamaan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bila hitabik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.